Tabi'in Definisi tabi'in adalah orang yang bertemu dengan seorang sahabat dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta meninggal dalam keadaan beriman. Berbagai tingkatan tabi'in. Tabi'in sangatlah banyak dan tidak mungkin dibatasi. Mereka ini terbagi ke dalam tiga tabakoh, yakni tingkatan kubro, Sugro, dan wusta. Tabakoh Kubro adalah tabi'in yang mayoritas riwayatnya berasal dari para sahabat. Tabi'in yang termasuk dalam tingkatan ini seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, dan Al-Qamah bin Qais. Yang kedua, Tabakoh Subgro adalah tabi'in yang mayoritas riwayatnya berasal dari tabi'in, dan mereka hanya mencumai sejumlah kecil sahabat. Tabi'in yang termasuk ke dalam tingkatan ini seperti Ibrahim An-Nakhai, Abu Az-Zinad, Yahya bin Sa'id. Yang ketiga, Tabaqah Wusta adalah tabi'in yang mayoritas riwayatnya berasal dari para sahabat dan tabi'in. Mereka seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Atha, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab.